jismihi fima ablahu wa qala imam asy-syafi'i rahimahullahu taala al-insanu bil ilmi wa tuqa wa in lam takun bihima au adamuhuma wujuduhu ka'adamihi teman-teman sekalian sahabat iman yang dirahmati Allah pada siang hari ini mari kita semua tundukkan hati Hidupkan hati kita dengan Al-Quran Jadikan hidup kita yang sekarang ini Menjadi hidup yang penuh arti Dengan membaca Al-Quran Kalamullah Mengamalkan isi kandungannya Dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya sebagai panduan hidup di dunia ini maka kita akan berjaya kelak di akhirat amin ya rabbal alamin kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurahkan kepada syafi'una pemberi syafaat kita biiznillah ta'ala Nabi yang mulia khotamul anbiya penutup para nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita yang berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau. Amin. Ya mujibat sa'il. Sahabat iman yang dimati Allah. Buku yang ada di tangan saya, buku yang akan kita bedah pada siang hari ini judulnya adalah Macet di Padang Masyarakat sebuah buku yang sudah bedah lebih di 40 kota yang selalu membuat saya meneteskan air mata saat membacanya karena buku ini adalah hadiah spesial buat ayah saya buat orang tua saya saat itu hari Rabu tanggal 20 Agustus saya berangkat dari Medan ke Jakarta ayah saya dalam kondisi sakit yang sangat berat kemudian turunlah saya di pesawat ini cerita daripada lahir dan keluarnya buku ini dari Jakarta dari Bandar Soekarno Hatta kemudian saya ke Kampung Rambutan tidak biasanya mobil macet padahal sebenarnya dari Jakarta ke rumah saya hanya dua jam atau tiga jam tapi siang hari itu saya bersama anak dan istri anak saya ada lima tiba-tiba di tengah jalan mobil saya macet 15 jam apa yang anda rasakan ketika mobil itu macet 15 jam terik matahari yang sangat kuat membawa anak dan istri tentu terjebak macet menjadikan kita jenuh, gerah, bosan pengap, bising pendek kata macet di dunia dalam kondisi kita panik dalam kondisi kita sedih maka sungguh membuat kita semua akan stres menghadapinya tetapi jamaah sekalian sahabat iman yang berarti Allah macet yang dialami kita di dunia saat mobil kita tidak bisa berjalan dan padat merayap tapi masih ada orang jualan masih ada orang yang berjualan es snack, makanan tapi bisa anda bayangkan atau mungkin bisa tidak mungkin kita bayangkan bagaimana orang bisa macet di padang mahsyar selama kurang lebih 50 ribu tahun lamanya kata Nabi kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak sebelum mereka ditanya empat pertanyaan yang paling berat di padang mahsyar dan saat itu manusia tenggelam dengan keringatnya dengan peluhnya dengan keringat busuknya hingga sampai ke telinga dan matanya ini bergantung dengan dosa yang dilakukan di dunia sehingga dosa yang kita lakukan akan berbanding lurus dengan keringat busuk yang akan menenggelamkan setiap manusia di padang masyarakat sahabat iman yang dirahmati Allah namun demikian dalam Al-Quran Allah menjelaskan lebih daripada 30 ayat Kata Allah jangan ikuti kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia itu terhadap Allah la minun. Silakan sahabat-sahabat teman-teman buka di dalam surat Ar-Ra'd ayat pertama. Surat Ar-Ra'd ayat pertama. Ar-Ra'd surat ke-13. ar ayat ke-13. Cek. Ada yang sudah dapat suratnya? Yang sudah mohon dibaca ayatnya. Ayat yang pertama. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan yang diturunkan kepada kau dari Tuhanmu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini adalah Al-Quran kata Allah ini adalah al-haq kebenaran walakin aksarun nas la yu'minun tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah ini Allah yang mengkabarkan ketika manusia melihat kejadian musibah di depan matanya peristiwa kematian demi kematian dari orang yang kita cintai satu persatu meninggalkan kita bahkan ayah bunda kita adik dan kakak kita tetapi tidak menyadarkan orang itu kembali kepada Allah sehingga kata Allah walakin aksaronas layu minun tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah pada Quran yang mereka baca padahal hadis yang mereka dengar padahal ulama-ulamanya para ustadz yang menjelaskan di mimbar-mimbar taklim anggar tahun amlam tumdiru layuk yu'minun diingatkan atau tidak diingatkan mereka tetap tidak beriman saya lakukan bersama murid-murid saya di pesantren ada satu eksplorasi yang saya temukan di dalam Al-Quran lebih dari 30 ayat dengan diksi dan redaksi ayat yang berbeda tetapi maknanya sama bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah dalam ayat yang lain Allah katakan aksarunas la ya'lamun kebanyakan manusia tidak mengetahui aksarunas yajhalun kebanyakan manusia bodoh terhadap eksistensi rohnya terhadap dirinya diciptakan untuk apa bahkan kata Allah aksarunas la yashkurun kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Aksarunas yakfurun kebanyakan manusia kafir kepada Allah ingkar kufur nikmat kafir terhadap ayatnya hukumnya syariatnya dan nikmat yang Allah berikan pada mereka bahkan kata Allah aksarunas al alal haqqi karihun kebanyakan manusia terhadap hak kebenaran mereka membenci yu'radun menolak dan menentang maka kemudian kata Allah aksarunas yudiluka ansabilihi jangan ikuti kebanyakan manusia karena kebanyakan manusia akan menyesatkan kalian dari jalan Allah maka sahabat iman yang dirahmati Allah kelak nanti di padang mahsyar Allah tidak akan menanya kita tidak akan bertanya kepada anda kenapa anda menyelisih banyak orang tetapi Allah akan bertanya kenapa anda menyelisih satu orang yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa anda menyelisih beliau manusia paling mulia di muka bumi manusia yang dijamin masuk surga manusia terjaga dari dosa kenapa anda menyelisih satu orang ini kita tidak akan ditanya kenapa anda mengikuti banyak menyelisih banyak manusia tetapi kita akan ditanya kenapa kita menyelisih Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Allah menyebutkan kalimat akhirat kematian dengan kalimat kurdan dan dalam setiap diri memperhatikan nasibnya esok hari Kelak di hari kiamat, Allah menggunakan kalimat hari kiamat, akhirat dengan kalimat kod dan besok. Itu artinya bahwa tidak ada persiapan kita menghadapi hari kiamat, tidak ada persiapan untuk menghadapi hari akhirat kecuali hari ini. Karena besok sudah hari akhirat. Dan besok kita dipastikan semuanya akan berkumpul di padang mahsyar. Di padang yang luas, bumi raksasa tidak ada tanaman, tidak ada laut, tidak ada sungai, semua manusia akan dikumpulkan dan saat itu tidak ada orang yang dimuliakan karena status sosialnya. Karena jabatannya, karena ketinggian ilmunya, tidak. Tetapi yang mulia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya, sahabat iman yang dirahmati Allah, kata Nabi, jadikanlah kematian sebagai peringatan buat kita kafa bil mauti wa'idun cukuplah kematian sebagai peringatan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu riwayat Ibnu Khuzaimah riwayat Tabrani dan Al Hasani menyebutkan bahwa Malaikatul maut setiap hari datang menjenguk kita sehari 70 kali. Kalau kita kalkulasikan, berarti kalau sehari 24 jam, malaikatul maut sehari datang melihat kita, menjenguk kita, melihat wajah kita 70 kali. Berarti setiap 21 menit sekali malaikat datang pada kita. Kemudian Malaikat berkata, sungguh bodoh manusia. Aku datang pada mereka setiap saat, tetapi mereka tenggelam dalam gelap tawa. Hadis Sahih riwayat Tabrani dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah sekalian, sahabat iman yang dirahmati Allah, benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan sungguh manusia hari ini lalai dengan kehidupan dunia padahal kain kafan mereka sedang ditenun kain kafan kita, kain kafan anda semua hari ini sedang ditenun tetapi kita berleha-leha padahal malaikatul maut 70 kali datang setiap hari melihat wajah kita tetapi kita tenggelam dalam hiruk pikuk dunia dan lupa dengan memburu kehidupan akhirat nasallahu afiyah maka saya sangat senang sekali saya batalkan dua pengajian yang saya isi hari ini untuk datang kemari bahagia senang hati saya bagaimana melihat para hadirin Bapak Ibu sahabat-sahabat iman punya nurani untuk menyantuni anak-anak yatim berbagi cinta, berbagi harta. Karena kita yakin kita harus cinta sama harta. Cinta nggak Pak? Cinta nggak teman-teman sama harta? Cinta nggak? Cinta harus kita harus cinta sama dunia, kita harus cinta sama harta dan orang yang cinta sama harta maka dia akan gunakan hartanya di jalan Allah sehingga nanti hartanya ketemu lagi di surga itu tandanya orang yang cinta dengan harta tapi kalau ada orang yang hartanya banyak dia buang sia-sia, dia hambur-hamburkan. Kemarin menyambut tahun baru Masehi di Emirat Arab ya, Bahrain, Abu Dhabi itu menghabiskan dana untuk beli mercon, kembang api dan atribut-atribut Masehi 6,4 triliun. Bayangkan, 6,4 triliun untuk beli kembang api dan lain-lain bisa anda bayangkan kalau 6,4 triliun dibelikan nasi bungkus dapat berapa pak? dapat berapa ibu? Gak terkira banyaknya 6,4 triliun duitnya pun mungkin kita belum ada yang pernah megang bayangkan 6,4 triliun kalau dibelikan es cendol wah luar biasa medan banjir bandar tsunami tapi mereka buang sia-sia hanya untuk peringatan Masehi jamaah sekalian sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihat Bapak Ibu maaf saya berdiri inilah pada masyarakat tetapi nanti di pada masyarakat tidak ada gunung ya yang ada adalah padang yang di dalamnya hamparan pasir yang berwarna putih kemerah-merahan. Lanjut. Slide yang kedua. Lanjut. Dasarnya pada masyarakat, kemana kita akan lari? Ainal mafar, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan sembunyi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma yakumun nas li rabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia menghadap Rabb semesta alam. Berkumpul di pada masa. Aina pada masa, di mana pada masa? Pada masa adalah Ardu Syam, di bumi Syam, Palestina, Suriah dan sekitarnya dan Allah berikan pada saya kemudahan berangkat ke sana untuk membantu anak-anak Palestina dan Suriah membawa zakat infak rakyat Indonesia untuk bumi Syam. Tetapi nanti bumi Syam nanti menjadi bumi raksasa. disitulah kita akan kumpul. Ketika nanti kita dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan telanjang bulat dan tidak dikhitan berkumpulah kita menuju pada masyarakat di kanan kiri kita ada api yang akan meluruskan kita jika jalannya bengkok dan tidak bisa kepada masyarakat. Maka kita akan berkumpul di pada masyarakat. Yaitu di Ardus Syam. Berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, Bagaimana nasib kalian saat Allah mengumpulkan kalian di padang masyar seperti mengumpulkan anak panah pada wadahnya selama 50 ribu tahun. Kemudian Allah perhatikan kalian hadis Ibnu Hakim sahih disepakati oleh Imam Zahabi satu hari ya di pada masa seribu tahun di dunia ini lima puluh ribu tahun kita menunggu keputusan Allah ke surga atau ke neraka tergantung amal ibadah kita tergantung akidah kita benar atau tidak sehingga jemaah sekalian kalau kita kalikan satu hari pada masyar itu adalah seribu tahun di bumi di dunia ini maka kalau usia kita 65 tahun maka kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam silakan kalikan sendiri satu jam setengah kita hidup sementara yang sudah kita lewati sudah berapa mungkin sudah satu jam berarti hidup kita tinggal 30 menit lagi dan itu Nabi yang bilang, "Akmaru ummati ma baina sittina was sab'in." Hadis surah Muslim. Umatku usianya tidak akan jauh pada usia 60 tahun atau 70 dan sedikit di antara mereka yang melewati angka ini dan seorang ulama salaf mengatakan jika usia anda sudah 50 tahun berarti anda dalam tawanan Allah Jadi jamaah sekalian sahabat iman yang dirahmati Allah. Kalau kata Nabi batas umatku usianya hanya 60 tahun. Hari ini kita sudah lewat 70% dari usia itu. Itu bagi Bapak Ibu, para hadirin, teman-teman yang usia 40 tahun. Ya, maka kata Imam Ghazali mengatakan siapa yang usianya sudah 40 tahun tetapi amal buruknya lebih dominan maka sesungguhnya dia sedang meluncur ke neraka dan saya yakin Bapak Ibu para hadirin sahabat iman yang Allah di antara kita ada yang usia sudah 40 tahun tolong angkat tangan Pak Ibu-ibu para hadirin yang usianya menjelang 40 35, 36, 37 ada nggak? Oh jadi ini 17 tahun semua ini? lah ilah luar biasa. tidak ada yang 40 Ibu-ibu semuanya 16, 18, 17 20 semua ini? 20 anaknya usia anaknya 20 tahun tapi ibunya tinggal dikalikan 20 tambah 20 usia umatku tidak akan jauh daripada 60 tahun ini Nabi yang bilang karenanya hidup yang sekali jangan buang sia-sia hidup sekali hiduplah yang berarti dan Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia ada yang paling banyak manfaatnya buat orang lain ini sedekah barang luar biasa punya konsep yang saya tadi geleng-geleng kepala berkali-kali melihat konsep yang luar biasa melihat kiprahnya yang benar-benar nyata real ya hanya dengan menggunakan medsos tidak punya kantor ya kantornya di surga tapi konsepnya luar biasa ini perlu didukung ya supaya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan para pengurusnya luar biasa Nabi yang bilang ya kata Nabi mandala ala khairin kafaili barang siapa yang menunjukkan kebenaran menunjukkan kepada yang baik ya menunjukkan saja maka dia seperti melakukannya menunjukkan aja ini loh kita punya konsep seperti ini biar nggak macet di pada masa yuk kita bersedekah kita infak kita tunjukkan konsepnya ini seperti orang sedekah juga tapi kadang-kadang sebaliknya mandala ala syar'i kafaili siapa yang menunjukkan kepada keburukan nunjukkan saja maka dosanya seperti yang melakukan ingat dosanya sahabat iman ada orang datang bertanya tetangga kita nih ada dukun tetangga kita nih dukun paranormal tukang sihir tukang santet tukang pelet lalu ada orang tanya pak mas bang kalau rumahnya mbah darmo di mana lalu anda nunjuk aja tuh tuh hanya bilang tuh ini dosanya sama dengan yang melakukan perbuatan perdukunan tadi padahal hanya mengucapkan tuh rumahnya mana sih tuh bang tuh tuh berapa huruf dua huruf nggak usah pakai h tuh aja kalau pakai h tiga tuh dosanya kafairihi seperti orang yang melakukannya hanya menunjukkan keburukan jadi orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelaku kebaikan orang yang menunjukkan keburukan seperti pelaku keburukan ini betapa Islam menghargai setiap yang kita lakukan akan bernilai kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tetapi juga Islam mengajarkan setiap kita mengarahkan orang pada keburukan, maka Anda, kita semua akan mendapatkan malapetaka yang luar biasa. Jamaah sekalian sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke layar slide yang ketiga berikutnya pengertian pada masyar pada masyar adalah tempat berkumpulnya manusia untuk dihisap setelah mereka keluar dari kuburnya dan Allah berfirman yaitu pada hari bumi terbelah-belah dan menampakkan mereka bangkit dari kubur dengan cepat yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami surat Qaf ayat 44 manusia dibangkitkan dari alam kubur dan nanti dibaca di buku ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika nanti kalian meninggal dunia maka seluruh tubuh kalian akan hancur lebur di alam kubur kecuali satu yaitu pangkal tulang ekor nah, di sini ada coklat kecil-kecil pangkal tulang ekor itu adalah sebesar biji adas ya biji cabai kecil lebih kecil lagi kemudian ini tidak hancur pangkal tulang ekor namanya asbu zambi asbu sunum adalah salah satu tubuh manusia yang tidak hancur satu-satunya dan pangkal tulang ekor kita masing-masing berbeda-beda ada kodenya masing-masing ada yang XL, ada yang double XXL, ada yang M, ada yang S, ada yang kodenya 212. Nah, ini pakai cuma ekor siapa nih? Wah, biasa belum punya ini. Ada yang 007, 441 masing-masing beda-beda. Dan kemudian <clears throat> turunlah hujan pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat akan turun hujan selama 40 hari. Hadis sahih dari Muslim hujan ini kata Nabi sifat hujannya airnya seperti sperma kaum laki-laki maka seluruh tubuh seluruh bumi dihujani 40 hari lamanya nah hujan ini hujan akhir zaman bertemu dengan pangkal tulang ekor kita <clears throat> di alam kubur maka kemudian kata Nabi kemudian manusia akan bangkit dari kuburnya seperti sayuran tumbuh disiram hujan maka kemudian digiringlah mereka kepada masa ke bumi Syam dalam keadaan telanjang tidak hitam, tidak berpakaian dan Nabi katakan awal Ibrahim alaihissalam dan orang yang pertama kali akan dikasih baju pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi katakan dalam satu hadis siapa wanita yang anaknya meninggal dunia sebelum balik atau waktu lahir maka anaknya tadi hari ini sedang diasuh di surga oleh Nabi Ibrahim dan istrinya ibunda siapa istri Nabi Ibrahim ibunda Sarah jadi berbahagialah ibu-ibu yang melahirkan anaknya meninggal anaknya hari ini dalam hadis Tabrani sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim lalu kata Nabi dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa siapa wanita yang melahirkan anak dalam kandungan kemudian meninggal dunia maka tali pusar anaknya akan menyeret ibunya ke surga Allah Akbar maka bertanyalah seorang pengajian yang pernah saya ngisi saat itu bertanya seorang laki-laki Ustaz, itu kan ibunya yang diseret ke surga lalu bagaimana kami suaminya bapaknya pegangan aja sama mamanya nanti juga kebawa ke surga ibunya akan keseret oleh tali pusar anaknya dibawa ke surga Nabi Ibrahim AS sekali lagi adalah manusia yang pertama kali mendapatkan pakaian dari Allah nah jemaah sekalian <clears throat> di padang mahsyar itu tidak ada di tempat pura-pura tidak ada perlindungan tidak ada tempat sembunyi semua data lengkap dari mana Allah dapat datanya dari Asbud Dandi dari pangkal tulang ekor yang kecil tadi pangkal tulang ekor yang ada di dalam tubuh kita ini tugasnya sebagai CCTV bank data preskis semua yang kita lakukan kebaikan keburukan dusta aniaya perbuatan nista semuanya datanya ada di pangkal tulang ekor tidak ada dusta lagi di, akhirat nggak ada yang bisa berdusta semua data ada di pangkal tulang ekor kita yang hadir di sini nih kita sholat, kita taklim, kita bedah buku, kita ngaji semua datanya lengkap, besok ada semua anda jam sekian, pukul sekian tempatnya di sini, kegiatannya ini seret, semuanya ada itu yang mencatat datanya pangkal tulang ekor, merekam jadi rekaman itu kemana-mana kita bawa kalau anda ingin selamat kalau hadir ingin selamat maka isilah datanya dengan penuh ketaatan kepada Allah kebaikan, ketaatan dan ketaatan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 10 sampah jiwa ada berapa? 10 di antaranya kata beliau adalah harta harta yang tidak anda gunakan di jalan Allah itu hartanya akan berubah menjadi tumpukan-tumpukan sampah jadi kalau ada pengusaha kelapa sawit, karet dan lain-lain dia uangnya banyak tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah zakat maka sungguh di rumahnya dia sedang menumpuk-numpuk sampah kalau dia simpan di rekening dia bukan sedang menyimpan uang dia sedang menyimpan tumpukan sampah kemudian kata beliau jika ada orang punya badan kalau kasih badan Allah, Allah kasih tubuh tapi badannya bukan digunakan jalan Allah maka badannya nilainya sampah ada orang naik Vespa motor Vespa dari Lampung kepada Aceh Vespanya jelek-jelek ya kemudian klinnya penuh dengan sampah waktunya duhur, asar, maghrib nggak sholat saya tanya di Kuala Simpang lagi apa bang? ini kami dari Lampung mau kepada Aceh maghrib nih nggak sholat kan? enggak ya Allah jauh-jauh Bandar Aceh dari Lampung ke Bandar Aceh bawa eh, sepeda motor Vespa penuh sampah nggak sholat ini namanya sampah membawa sampah bawa sampah nggak sholat badannya tidak digunakan di jalan Allah ada tukang butut keliling kemana-mana nggak sholat nyari butut nyari sampah ini namanya sampah mencari sampah nggak ada nilainya orang yang nggak sholat itu nggak ada nilainya di sisi Allah karena syaratnya seorang mukmin setelah dia mengucapkan la ilaha illallah maka sholat nggak boleh tinggal karena tiangnya agama siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agama berikutnya bagaimana perjalanan mereka menuju Allah <clears throat> terus dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia malaikat penggiring dan malaikat penyaksi menuju pada masyarakat Allah Akbar seperti inilah gambaran pada masyarakat manusia berderet miliar manusia penuh dengan peluh dan keringatnya sesuai dengan dosa yang mereka lakukan selanjutnya masa penantian yang menakutkan yang menggetarkan semua manusia bagaimana keadaan kita saat itu berikutnya matahari didekatkan yaitu sedekat satu mil padahal biasanya matahari dengan kita itu jaraknya 94,7 juta mil hari itu nanti matahari didekatkan dengan jarak satu mil dan para ulama mengatakan bahwa satu mil yang disebutkan dalam hadis ini adalah mil ukuran manusia memakai celah celah mata sangat pendek dan sangat dekat sekali yaitu mil yang biasa dipakai manusia untuk bercelah hadis riwayat Imam Muslim terus berikutnya <clears throat> Pemandangan saat itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 23. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Belum belum masuk ini, diperlihatkan neraka jahanam dan neraka itu keluar dalam bentuk leher api. Punya dua mata, punya dua telinga dan satu lisan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa mata, bahwa neraka itu punya mata dan punya telinga dan punya lisan Aina dalil, mana dalilnya? Ini dalil. Slide berikutnya adalah dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70 ribu tali kekang, di mana setiap tali kekang akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat sebuah api dari neraka dalam wujud leher akan keluar mereka memiliki dua mata dan dua telinga satu lisan lalu kemudian neraka berkata aku ditugaskan mencaplok tiga jenis manusia mungkin tuh salah satu aku ditugaskan untuk memasukkan tiga golongan manusia ke dalam neraka yang pertama adalah mereka-mereka yang zolim dan menentang zolim pada anaknya zolim pada istrinya zolim pada suaminya termasuk zolim terhadap anak-anak yatim, bu'afa, dan janda-janda miskin karena kata Nabi Ittaku dulma faina dulma dulumat yaumal kiamat. berhati-hatilah kalian dengan karena kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat termasuk zolim terhadap diri sendiri terhadap badan dan terhadap harta yang dibuang sia-sia itu zolim karena pengertian zolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ini bensin pak bu mahat akhwat bensinnya kan di kepala diletakkan di dengkul itu zolim ya karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya zolim termasuk memukul anak memukul istri ya ada KDRT di keluarga itu zolim kezoliman pada anak istri suami sahabat teman besok akan menjadi pertanyaan berat dan kegelapan pada hari kiamat kalau bapak ibu sekalian baca dan hadis riwayat muslim ada <clears throat> kambing menanduk kambing lagi menanduk kambing kawannya lalu patah tanduknya maka kambing yang tanduknya patah itu nanti di akhirat suruh menanduk yang dulu menanduk dia ini kambing binatang disuruhnya menanduk karena dia dulu patah apa namanya ininya apa? tanduknya suruh dipatahkan lagi ini kezoliman kambing pada kambing lainnya Apa ini kezoliman kita pada anak, istri, suami, keluarga, ayah, bunda kadang-kadang kita lupa kadang-kadang kita lupa dengan kehidupan dunia ini kemudian kita lupa dengan pendidikan anak-anak kita saya ingin bicara saya ingin cerita kepada hadir semua kisah nyata terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan jadi peringatan kita buat kita semua ini kesuliman ayah pada anak. Ayahnya seorang penguat, pengu, apa namanya pengusaha, orang cukup berada. Ibunya seorang ustazah. Punya anak namanya Umar. Sudah kelas 5 SD. Satu hari bapaknya yang pengusaha ini pulang ke rumah karena tiap hari dia terus mencari uang mencari duit lupa mendidik anak <clears throat> lupa memperhatikan anak sedang pulang di rumah istri daripada bapak pengusaha ini memberikan undangan bahwa anaknya Umar yang kelas 5 SD itu dikasih undangan oleh kepala sekolahnya ya undangannya temanya adalah father die ya, singkat cerita temanya adalah tentang hari ya. anak menunjukkan kebolehan pada ayahnya tapi begitu dibaca oleh bapaknya bapaknya kurang respon karena memang setiap ada kumpul wali santri wali murid dan segala macam di sekolah nggak pernah datang karena dia sibuk di luar cari duit akhirnya istrinya merajuk marah ditekan sedikit akhirnya berangkat besoknya berangkat terpaksa untuk melihat dan memenuhi undangan sekolahan acara jam 8 bapak ini datang jam 9 duduknya paling belakang duduknya di sana paling belakang hadirin sudah kumpul semua ada panggung gembira satu persatu anak-anak SD itu ya menampilkan kebolehan tunjuk kebolehan pada ayahnya masing-masing kepada bundanya masing-masing ada yang menunjukkan eh, menampilkan goyang dangdut ada yang rocker ada yang jaipongan ada yang kuda lumping masing-masing menampilkan kehebatan terhadap di hadapan ayahnya maka tibalah saatnya dipanggil Umar Umar kata gurunya silakan maju ke depan ke atas panggung maka Bapak Ibu sekalian Umar naik ke atas panggung <clears throat> ini kisah yang membuat saya banyak merenung tentang peristiwa dan kisah nyata ini ketika Umar naik di atas panggung Umar berkata pada gurunya kebetulan guru agamanya namanya Pak Arif Pak Arif tolong Bapak pegang Al-Quran oh iya nak apa yang hendak kamu tunjukkan di depan ayahmu dan di depan seluruh wali murid ini lalu Umar berkata Bapak dulu pernah di kelas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini luar biasa ingatan anak ini si Umar ini bahwa nanti di padang masyar di akhirat Siapa yang anak-anaknya hafal Quran 30 juz maka ayah bundanya akan dikasih mahkota yang terangnya lebih terang dari cahaya matahari dan saya ingin memberikan baju kemuliaan itu pada ayah saya hari ini mahkota itu ingin saya berikan bapaknya di belakang sudah mulai merinding Pak. gak pernah didik anak bapaknya coba bapak Pak Arif cek hafalan saya surat An-Naba dicek surat An-Naba dia hafal semua naik lagi ke surat berikutnya dia hafal seluruh surat yang ditujukan dia hafal maka kemudian bapaknya dari belakang menabrak seluruh barisan yang ada di depan dengan takbir Allahu Akbar kemudian dia dekat Umar dia cium kepala dia Umar anakku demi Allah Bapak lupa dengan kamu tetapi kamu telah menghafal Quran 30 juz mahkota untuk ayahmu nanti di akhirat nak Diciumnya kepalanya berkali-kali dan seluruh hadirin menangis. Seluruh gurunya menangis. Seluruh wali murid menangis melihat bapaknya Umar menangis di atas panggung karena anaknya hafal Quran 30 juz padahal bapaknya sibuk mencari uang. Ketika anak anak yang lain tampil di atas goyang dangdut, jaipongan, nyanyi-nyanyi, dia menghafal Quran 30 juz dengan kucuran air mata. Bapaknya mencium kepala anaknya selama ini bapak ini zolim pada anaknya tidak pernah memperhatikan pendidikan anak-anaknya anaknya bisa baca Quran atau tidak anaknya terlibat narkoba atau tidak anaknya bergaul bebas atau tidak anaknya nongkrong di mana bapaknya tidak pernah tahu tapi hari itu jamaah yang ada depannya dia tabrak seluruhnya karena dia panik, dia senang, dia bahagia dia kecup kepala anaknya betapa selama ini bapaknya lupa mendidik anak sibuk dengan dunia. Seluruh hari menangis, mengucurkan air mata, melihat fragmen yang menarik di atas panggung tadi. Termasuk dewan jurinya, termasuk guru-gurunya. Apa pesan kisah ini jamaah sekalian? Ada wanita cerdas di belakang suaminya. Ada wanita soleha ketika suaminya bekerja mencari duit, ternyata wanita ini istri yang soleha ini telah mencetak anaknya hafal Quran hampir 30 juz di usia kelas 5 SD hari ini kalau saya bertanya Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak Bapak Ibu yang melihat pergaulan hari ini anak-anak adakah anak-anak mencintai Quran seperti Umar sangat jarang mari tuan-tuan, sahabat-sahabat iman, tumbuhkan hati kita, cek masing-masing keluarga kita, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga. Apakah ada di antara kita model manusia seperti ayahnya Umar yang tidak pernah tahu pendidikan anak, yang tidak tahu bahwa pada anak besok menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tetapi berbahagialah ayah Umar karena istrinya wanita soleha yang mampu mencetak anaknya hafal Quran meskipun ayahnya sibuk mencari uang dan saya yakin ayah-ayah model ini bertebaran di kota Medan banyak betul apa betul dan saya yakin ibu-ibu di sini yang hadir adalah wanita-wanita sulia seperti ibunya Umar betul amin ya robbal alamin jamaah sekalian kemudian yang kedua kata Nabi mereka yang akan ditenggelamkan di jilat api neraka adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dia cinta pada Allah tetapi juga dia cinta pada selain Allah ini cinta segitiga musyrik menyebutkan Allah dia cinta pada Allah tapi cinta kepada selain Allah sehingga dia tinggalkan sholat meskipun klaimnya dia mengaku cinta Allah kemudian al Musawirin. Kata Nabi Al-Musuhiri, hati-hati yang suka menggambar makhluk bernyawa. Gak boleh. Nanti di akhirat kata Allah, kata malaikat suruh meniupkan ruh di atas gambar yang kalian buat ketika gambarnya gambar makhluk bernyawa. Dan malaikat, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya ada gambar-gambar bernyawa Lalu orang bertanya, Ustaz, kalau begitu kita pasang aja gambar penyawa yang banyak biar malaikat nggak masuk. Malaikatul maut waktu mencabut nyawa nggak akan masuk. Kata Nabi, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah orang-orang yang di dalamnya ada anjing memelihara anjing ada gambar penyawa, ada lonceng-lonceng itu nggak akan dimasuki malaikat oh kalau begitu kita siapin anjing aja yang banyak biar nanti kalau malaikat mau datang malaikatnya nggak jadi masuk rumah saya bilang pak apa harus tahu hadis itu bukan itu maksudnya yang dimaksud bahwa malaikat malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita yang ada lonceng dan anjingnya itu adalah malaikat rahmat malaikat rahmat kalau malaikat mau, meskipun kita siapkan anjing dua puluh ekor saat anjing-anjingnya juga cabut nyawanya mau 30 ekor, 60 ekor anjingnya di situ siap siaga pasang brimob, tentara segala macam nggak bisa kalau malaikat maut sudah datang apalagi sehari berapa kali? 70 kali berarti 21 menit sekali malaikat maut datang ke kita cuma kitanya yang kita ya nggak tahu nggak lihat lalai padahal kain kapal sedang ditenun ini masalahnya kemudian jamaah sekalian <clears throat> berikutnya lalu apa yang yang mesti kita siapkan terhadap peristiwa yang belum terjadi silahkan buka inilah tujuh amalan yang akan terus mengalir sampai hari kiamat tiba pada masyar dan diantara sedekah bareng <clears throat> sedekah bareng sedekah berjamaah satu amalan yang akan terus mengalir pada hari kiamat adalah nasrul ilmi menyebarkan ilmu dua mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha yang kayak tadi Umar tadi jadi soleha jadi baik jadi soleh karena ayahnya lupa tapi ibunya cerdas mendidik anak yang ketiga mewariskan mushaf Al-Quran. Hadirin teman-teman sahabat iman punya uang belikan Quran, Qurannya kasih ke pesantren. Kebetulan kami membawa tim lajis dari pesantren yang setiap saat membantu anak-anak yatim dan duafa berkeliling dari rumah ke rumah kemudian berbagi kebahagiaan berikan uang, berikan mushaf, bagikan ke pondok-pondok pesantren. Bangun masjid, membangun masjid membantu pembangunannya lalu kemudian kelima membangun rumah atau pondokan bagi para musafir mengalirkan air ini luar biasa pak hadirin satu ketika Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki di padang pasir melihat ada seekor anjing yang kausan yang hasal turun anjing tadi menjilat-jilatkan lidahnya tandanya dia ada kausan menjilat-jilatkan lidahnya di, di padang pasir maka seorang laki-laki yang mendongakkan kepalanya di atas sumur karena baru minum ketika dia mendongakkan kepalanya ro'al ro'al yang khas dia melihat seekor anjing kausan menjilat-jilat lidahnya summa najal ila bi'ri dia turun lagi ke sumur tadi kemudian dia isi terompahnya dengan air sumasako kalba lalu kemudian dia memberi minum anjing tadi kemudian kata Nabi Allah hukurkan dosa orang tadi hanya amalannya karena yaitu memberi minum seekor anjing dan itu pun yang dikasih minum anjing dan itu pun airnya air kotor lalu bagaimana jika hadirin semua teman-teman sahabat iman memberi minum anak-anak yatim para penuntut ilmu ini pak jamaah sekalian ini yang saya minum air putih ketika saya minum orang yang menyediakannya yang memasaknya yang membawanya kemari Allah gugurkan dosanya amin amin air putih bagaimana kalau Ustaz yang kasih jus pokok? <laughs> ini air putih bagaimana kalau jus jeruk ya tapi ada jus yang saya tidak suka hati-hati jus poligami ini ada di ayam bakar Wong Solo harganya 16 ribu empat buah di jus menjadi satu di blender namanya jus poligami ini saya kurang suka kemudian Bapak Ibu hadirin sahabat iman yang dirahmati Allah. <coughs> Satu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ummi kotufia, ibuku sudah meninggal dunia. Apakah jika aku sedekah atas nama ibuku, pahalanya sampai? Nabi katakan, "Naam, sampai." Semua qala. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, Ya Rasulullah, ayu sodakotin afdol. Sedekah apakah yang paling afdol? Ada yang tahu? Syakil ma memberi minum. Sepertinya remeh. Sedekahnya hanya memberi minum, mengalirkan air. Tetapi kata Nabi ini sebaik-baik sedekah yang paling afdol. Afdol sodakoh syakil ma. Sebaik-baik sodakoh adalah memberi minum mengalirkan air di mana ada masjid yang tidak ada airnya, ada pesantren yang tidak ada airnya. Kita berikan bor, kita berikan sanyo, kita alirkan air, maka Allah gugurkan mutabbari muksinin yang mengeluarkan hartanya untuk mengalirkan air. Lalu yang ketujuh adalah bersedekah. Kemudian dimodifikasi dengan sedekah bareng, sholat jamaah bareng, kemudian ngaji bareng di Jakarta ada korupsi bareng-bareng taubat bareng hijrah bareng seorang bapak itu pak jamaah sekalian hadirin anaknya sakit ini hubungannya dosa dengan azab seorang bapak anaknya sakit <clears throat> dioperasi akhirnya habis 526 juta setelah dia evaluasi ternyata dia korupsi dengan angka yang sama 526 juta dia korupsi 526 juta dia pun harus operasi anaknya 526 juta berarti dosa itu berbanding lurus dengan azab dan perbuatan kita dengan perbuatan kita jadi kenapa banyak pemimpin-pemimpin yang berakar moralnya rusak? Pemimpin yang korup, yang tidak takut dengan pada masyarakat. Ada penelitian tiga dokter di Jakarta. Kenapa banyak lahir pemimpin yang moralnya rusak? Itu adalah karena mereka dulu waktu kecil salah bacaan. Apa yang dibaca? Penelitian mengatakan yang dibaca adalah buku, komik, cerita dengan judul Si Kancil Mencuri Mentimun ini fakta bu kenapa banyak pemimpin yang mulai rusak karena dulu salah bacaan yang dibaca dalam buku cerita si kancil mencuri mentimun coba saya tanya siapa yang pernah baca buku ini si kancil mencuri mentimun pernah pernah semua kita kecuali nggak sekolah ya semua kita baca buku ini si kancil sama pak tani si kancil mencuri mentimun itu akhirnya melahirkan moral yang rusak pemimpin yang rusak Kancil ini sifatnya apa wataknya? Licik, serdik tapi licik, culas. Ya. Makanya diganti bacaan anak-anak kita diganti bacaannya. Apa yang dibaca? Macet di barang masyarakat. Nah, ini yang dibaca. Jangan si kancil mencuri mentimun. tausia cinta. Saya ada tulis buku judulnya manajemen cinta orang-orang soleh kemudian ada mayat-mayat cinta mayat-mayat cinta itu orang yang mati karena cinta murtad karena cinta karena dia tidak cinta pada Allah tapi dia cinta pada selain Allah berikutnya Inilah Bapak Ibu sekalian hadirin teman-teman yang dapat Allah sahabat iman rahimahumullah tujuh golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Pertama, pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab. Kedua, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Ketiga, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Allah Akbar. Keempat, dua orang yang saling mengasihi karena Allah. Dua orang mengasihi karena Allah, ya. Kelima, laki-laki yang menolak ajakan wanita untuk berzina. No, zina no. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, perjinahan adalah hutan dan tebusannya adalah saudara-saudarimu. Maka hindari perbuatan zina. Di dalam kitab Fathul Bari sebutkan ada seekor burung bersarang di masjid bertelur burungnya burung merpati ketika burung ini terbang telurnya diganti diganti dengan burung perkutut katakanlah kemudian dianggremi lagi ternyata lahirnya burung perkutut burung merpati ini suaminya tidak terima nggak terima suaminya telurnya berubah menjadi tadinya merpati menjadi perkutut akhirnya burung merpati tadi dieksekusi mati oleh teman-temannya karena itu berzinah. Padahal itu ditukar telurnya. Dalam kodimah Sahih Muslim disebutkan ada monyet berzina dengan monyet, maka akhirnya kemudian ketahuan monyet-monyet lainnya kemudian merajam dia dengan batu dan mati dirajam hatta mamat sampai dia mati. Itu perzinahan dalam dunia binatang ditolak, dibenci, dilaknat maka ada ulama salaf mengatakan perzinahan itu terlaknat, seluruh makhluk melaknat, termasuk tikus-tikus yang ada di rumah-rumah kalian. Melaknat perbuatan zina. Karena ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan jalan yang sangat buruk sekali. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin, teman-teman sahabat iman yang dirahmati Allah, perzinahan dan hutan, maka tebusannya adalah saudara tinggalkan perbuatan yang sangat berbahaya dan inilah orang yang dilindungi Allah pada di pada masyarakat itu laki-laki yang menolak ajakan wanita untuk berbuat zina. Berikutnya yang keenam, seseorang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah boleh dengan dua cara Pak, Bu, hadirin hadirat. Pertama dengan terang-terangan, boleh. Kedua dengan sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh, silakan. Lihat, siapa ini? Kucing aja sedekah. Bagaimana Anda akan masuk surga kalau sedekah membantu Palestina hanya yang ribu? Cristiano Ronaldo membantu Palestina 20 M. Agamanya apa? Tapi dia bantu Palestina 20 M. Jadi nggak mungkin kita masuk surga tanpa sedekah infak di jalan Allah. Jangankan masuk surga harus bayar, masuk kamar mandi, WC, toilet bayar berapa? Dua ribu kalau seribu boleh masuk gak boleh keluar <laughs> harus dua ribu di Jakarta dua ribu di Medan dua ribu masuk WC aja pakai duit apalagi pengen masuk surga seorang sahabat bertanya pada Nabi Ya Rasulullah, aku terima Islam semuanya kecuali dua hal yang aku tidak bisa terima yang belum bisa aku terima dan aku berat dua-duanya pertama al-jihad perang membela agamamu dan kedua as sodakho sedekah Nabi kaget anak ini laki-laki ini menerima Islam semuanya kecuali dua dia nggak mau sodako dan jihad nah sekarang di Palestina ini jihad membela kemuliaan Islam melawan Israel dia nggak mau sedekah dan jihad lalu kata Nabi ya akhi wahai saudaraku la sodakota wala jihad, fabi tadhul jannata kamu nggak mau sedekah, kamu nggak mau jihad, lalu dengan apa kamu akan masuk surga? Ini kalimat yang luar biasa. Jawab ini, kalim. Kalimat yang singkat dan padat, penuh serat dengan makna. Kamu nggak mau jihad, kamu nggak mau sedekah, lalu dengan apa kamu akan masuk surga? Sodako tidak, jihad tidak. Kita ini berjihad, Pak. Ya, menggalang dana untuk anak yatim juga termasuk bentuk berjihad dalam makna lugotan ya bersungguh-sungguh membantu mereka meskipun secara syariah jihad itu adalah meninggikan kalimat Allah memerangi musuh-musuh lain, memerangi Islam seperti bangsa Palestina melawan Zionis Israel itu jihad bagi mereka, bagi kaum muslimin bayangkan Cristiano Ronaldo yang agamanya muslim dia membantu Palestina karena dia punya nurani punya jiwa, punya nurani untuk membantu penderitaan saudara kita yang ada di Palestina seorang yang sedekah sembunyi-sembunyi yang ketujuh seseorang yang dalam kesedihan berzikir pada Allah hingga meneteslah air matanya karena takutnya pada Allah berkucuran air matanya di malam hari untuk menangisi dosa yang dia lakukan sebelum dia hijrah mengenal Islam dan itu barangkali sering kita lakukan termasuk doa dosa kita kepada Allah adalah durhaka pada anak dan durhaka pada ayah dan bunda kita Nabi SAW mengatakan semua dosa ditangguhkan azabnya kecuali dosa anak pada orang tuanya dosa anak pada ibunya langsung Allah azab di dunia Karenanya kepada ayah dan ibu kita hendaknya kita hormati, kita muliakan. Karena mereka lah di telapak kaki ibu kita lah surga berada. Terakhir kemudian mereka lah yang bisa kita harapkan. Cukup. Inilah sepuluh pemberi syafaat di hari kiamat di padang masyar. Pertama, Allah yang akan berikan syafaat. Kedua, Rasulullah para nabi, para malaikat, Nabi Ibrahim, As-Siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang mukmin dan ini yang akan saya bahas. Orang-orang mukmin biiznillah taala akan bisa memberikan syafaat. Dalilnya mana? Dalilnya silakan Bapak Ibu buka pada halaman 158 ini hadis luar biasa Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aw annahum qad najju wa baqiya ikhwanuhum yaquluna rabbana ikhwanuna kan yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa nama ma'ana Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila mereka orang-orang mukmin melihat kawan-kawannya di dalam neraka maka kawan-kawannya di surga berkata ya Allah Rob kami tolonglah saudara-saudara kami muslim yang masuk neraka itu mereka dulu bersama kami ikhwanuna mereka saudara kami nama ma'ana dulu sholat bareng sama kami di kafe atas sholatnya bareng di masjid-masjid yasumuna ma'ana mereka dulu sholat bersama kami buka bersama sedekah bareng sholat bareng ya Allah Ya maluna mana? Mereka juga dulu beramal, beraktivitas bersama kami Tapi ya Allah kini mereka di neraka Masukkan mereka ke surga Keluarkan dari neraka ya Allah Lalu Allah berfirman Kepada malaikat Carilah mereka, keluarkan mereka dari neraka Masukkan mereka ke surga Selama mereka tidak melakukan kesyirikan Menyekutukan Allah Maka atas doa teman-temannya Teman-teman kita yang di neraka tadi atau kita yang tadi yang mampir ke neraka dengan doa teman-teman yang lain kita dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga dengan catatan mukmin yang tidak melakukan kesyirikan menyekutukan Allah dan saya katakan sekarang kesyirikan merajalela betul nggak sangat tidak rasional dan dilakukan di banyak tempat orang membangun gedung jembatan supaya jembatannya kuat harus nyembelih kerbau kerbaunya ditanam supaya rezekinya banyak para nelayan sembelih kerbau kerbaunya kepala dilaungkan di laut namanya nadranan tradisi menyebutkan Allah nggak boleh dan hari ini sekali lagi yang mistik-mistik tadi yang tidak rasional tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah banyak luar biasa saya beri contoh di Solo di Solo Pak jamaah sekalian sahabat iman ibu kalau ada wanita hamil lalu diprediksi ke rumah sakit di apa namanya USG, USG ini anak laki-laki menurut komputer ya maka kemudian diadakan acara yaitu tandingan dari yasinan yaitu surat membaca surat Yusuf biar anaknya ganteng namanya Yusupan namanya apa? Yusupan supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf kalau ternyata tes komputer mengatakan ini anak perempuan maka semua keluarga suruh baca surat Maryam biar anaknya cantik namanya Maryaman menandingi surat Yasinan dan ada satu tradisi yang bertentangan dengan Islam nah perempuan ini yang pada hamil kalau nanti kamu hamil supaya kandunganmu gak diganggu maka kamu kemana-mana harus membawa bawa gunting supaya setan takut nah saya bertanya sejak tahun berapa setan takut sama gunting ibu kenapa ibu gak sekalian aja yang bawa linggis waktu hari itu orang dibawa gunting ke ketokan kuku setan gak takut sama ketokan kuku bawa ketokan kuku dikalungkan ini kan tradisi yang menyimpang gak ada ajaran dalam Islam ini saya katakan bahwa tradisi yang menyimpang dan hari ini memburita bisa lahir pada perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam coba saya tanya ibu kalau ada kupu-kupu masuk rumah tandanya apa? ada tamu kan? yang ngajari siapa? kayak gitu tuh tunggu-tunggu katanya mau ada tamu datang tamu istimewa main datang tamunya ketok pintu orang sorong yang datang mau nagih kreditor kreditnya belum lunas ini kan nggak bener keyakinan kalau ada kupu-kupu begini-begini kalau anak gadis nyapu halaman nyapunya nggak bersih tandanya apa nanti karena suaminya berewokan jenggotan Nah ini bapak yang jenggotan jenggotan inilah dulu istrinya nyapunya enggak banyak jenggot semua apa bener itu keyakinan itu gak bener termasuk saya ini berarti istri saya dulu nyapunya nggak bersih nah ini keyakinan kalau di kuburan tangan jangan unjuk-unjuk gini nanti tangannya bengkok ini dari mana ilmu ini anak gadis kalau makan jangan di depan pintu nanti apa tidak dapat jodoh Nah keyakinan ini dari mana? Dari primbon. Enggak, bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Jadi jamaah sekalian jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Karena setiap perkataan, perbuatan semua akan diminta pertanggung jawabannya. Kemudian yang terakhir, kawan sekalian, ketika Imam Hasan Al Basri mendengar hadis tadi, bahwa seorang yang beriman mendoakan teman-temannya bisa masuk surga lalu beliau mengatakan maka hendaknya kalian perbanyak pertemanan dengan orang-orang mukmin karena mereka dapat memberikan syafaat kepada kalian Imam Ibnu Jauzi berkata menjelaskan hadis ini jika kalian nanti di surga tidak menjumpai aku maka bertanyalah kepada Allah di manakah Ibnu Jauzi masukkan ia ke surgamu ya Allah pada setingkat Imam Salah Ibnu Jauzi maka perbanyaklah berteman dengan saudara-saudara mukmin karena mereka dengan izin Allah bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kemudian yang terakhir anak-anak yang meninggal sebelum balik Saum dan Al-Quran inilah 10 orang yang akan memberikan syafaat 10 golongan yang bisa memberikan syafaat termasuk anak yang meninggal sebelum balik ini begitu juga menjadi celengan bagi ayahnya ibunya di surganya Allah Subhanahu wa taala baik mari jamaah sekalian hadirin teman-teman sahabat iman yang dirahmati Allah kita lihat video yang cukup menarik tundukkan hati kita nasallahu al-maghfirah wa taufik semoga Allah kumpulkan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah teguh menjaga agama Allah Subhanahu wa taala bukan itu coba tadi yang yang di slide tadi video-video videonya itu di atas ya coba yang ini sahabat iman yang Allah kita lihat video ini dan kita renungi apa pesan daripada film yang kita lihat pada sore hari ini teman sekalian, demikian satu paparan dan video yang bisa kita saksikan. Pesannya adalah bahwa hidup hanya sekali. Hiduplah yang berarti. Sesali akhirat tidak akan bisa menjadi solusi kecuali penderitaan dan penyesalan. Maka jika kita menyesal menyesal sekarang di dunia, jika ingin baik, jika ingin sedekah, hijrah, melakukan ketaatan, di disinilah saatnya kita melakukan ketaatan di dunia ada tempat kita beramal dan tidak dihisab. Sementara di akhirat tempat dihisap dan tidak ada lagi amal. Orang yang dulu di dunia nggak sholat, nggak sedekah, dia berkata kepada Allah, Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin sedekah, aku ingin sholat meskipun dua rekat, Tetapi tentu tidak akan bisa karena keinginannya, penyesalannya di akhirat. Sesal di akhirat tidak ada artinya. Tetapi sesal di dunia tidak ada kata terlambat kezoliman pada anak, pada istri, pada orang tua, pada teman, sahabat harus kita akhiri berbagai kesombongan dan sikap congkak terhadap Allah dan Nabi-Nya syariat dan hukumnya harus diakhiri tidak ada pilihan bagi kita untuk baik kecuali hari ini kita hijrah dari yang buruk kepada yang baik dari yang bodoh menjadi ilmu pengetahuan dari yang tadinya bermalas-malas menjadi semangat melakukan ketaatan karena tauhid itu membuka manusia, merubah manusia dari tadinya pengecut menjadi pemberani, dari tadinya malas-malas menjadi rajin melakukan ketaatan kepada Allah. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Salah pilih jalan dalam hidup ini bakal menyesal nanti akhirat. Kata Allah, "Wa man aradul akhirat wasaala la sa'yaha fa ulaika kana maskuro." Surat Al-Isra ayat 19 Surat Bani Israel Tolong dibuka Kita lihat Ini syarat kita mendapatkan kemuliaan surga Ya Sebagai penutup kita lihat ayat Quran Surat Al-Isra Bani Israel ayat 19 Wa man aradal akhirata Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat wasa'ala sa'yaha dan dia memburunya dengan sungguh-sungguh maka Allah akan menggantinya memberinya dengan kebajikan dan kebaikan yaitu hisaban yasiro ashabul yamin jannatuhu dan melihat Allah wajah Allah di surga itulah tafsir daripada surat Al-Isra ayat 19 mau dibaca artinya yang sudah dapat yang sudah dapat taufik dan barang siapa yang di depan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Baik, cukup bagus sekali ayat ini sangat luar biasa. Wa man arada akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mukmin. Keywordnya, pasutnya ada dua. Kuncinya, kata kunci dua. Yaitu sa'ala sa'yaha dan kedua faulaika mukmin wa huwa dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia sungguh-sungguh mencarinya itu makna sa'alaha saya wa huwa dan dia orang mukmin maka Allah akan ganti akan berikan padanya dibalas dengan kebaikan dan kebaikan itulah jannatul na'im surga dengan penuh kenikmatannya surga yang paling rendah Nabi katakan seperti kalian memiliki atau menjadi raja sepuluh dunia sepuluh bumi ini Allah Akbar itu surga yang paling rendah seperti salah seorang di antara kalian menjadi raja dan menguasai sepuluh bola dunia inilah jannah yang Allah berikan janjikan pada kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan surga itu memiliki delapan pintu ada pintu arroyan ada pintu lewat salat zikir saum jihad riba sedekah infak dan Nabi katakan ada orang yang bisa masuk lewat delapan pintu ini siapa dialah Abu Bakar Ashidik sahabat Jalil bertanya pada Nabi ya Rasulullah siapakah orang yang bisa masuk lewat delapan pintu ini Nabi berkata saya berharap engkaulah orangnya. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, andai kata iman kalian ditimbang dalam satu timbangan seluruh muka bumi ini manusia, dan iman Abu Bakar ditimbang dalam timbangan yang lain maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada timbangan iman kalian ini kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq maka Nabi katakan jika kalian minta surga, minta surga Firdaus. Bapak Ibu jangan mau minta surga paling rendah, jangan. Kalau minta surga, minta surga paling pertama, paling atas. Jangan ya Allah beli aku surga yang paling bawah, jangan. Jangan. Khawatir kepeset nanti. Surga paling bawah kalau kepeset kemana jatuhnya? Aduh, gawat. Minta surga paling nomor satu, Pak. Ya, jangan minta ya Allah andai kata aku tidak mendapatkan istana surga ya Allah berikan padaku kubuk surga jangan karena di surga nggak ada kubuk nggak ada emper kubuk surga nggak nggak ada mintalah istana surga caranya gimana sa'alaha sa'yaha Al-Isra ya 19 kalau kalian ingin ya Allah maka carilah akhirat dengan sungguh-sungguh tapi dengan syarat wah wah mukmin jika dia orang mukmin maka kami ganti mereka, kami berikan pada mereka yaitu masyukuro dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sahabat iman rahimakumullah hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jangan disia-siakan. Ya, jangan sia-siakan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menyesal kelak di padang mahsyar betapa berat kehidupan pada masa sampai-sampai ada orang yang tidak tahan dengan siksa di pada masa dan berkata ya Allah segerakan aku cengkungkan kami masuk ke neraka karena karena kami gak tahan di pada masa yang sangat panas ini dia gak tahan surat abasa wa ini juga luar biasa Silakan teman-teman buka surat Abasa, surat yang ke-80. Ayat 3437. Surat ke-80 ayat 34 sampai 37. 34 dan 37. Ini adalah gambaran manusia di pada masa lari dari ayahnya, dari ibunya, dari anak-anaknya masing-masing gak ada yang tanggung jawab. Mereka masing-masing berkata, pokoknya hari ini kita masing-masing silakan dibaca Qurannya artinya pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya anak lari dari ibunya lahir dari bapaknya dan istrinya dan anak-anaknya setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan masing-masing disebutkan di dalam tafsir Mukasir bahwa hadis ini dari derajatnya maukuf bahwa nanti di padang masyar ada orang yang kebaikannya kurang satu maka akhirnya dia lari minta kepada ayahnya Wahai ayahku, kebaikanku kurang satu. Ayahnya berkata, wahai anakku, aku pun khawatir. Kalau aku berikan dariku untukmu kebaikan, aku pun khawatir jangan-jangan kebaikanku kurang satu. Maka ayahnya tidak bisa memberikan kebaikan pada dia. Lalu dia datang pada ibunya. Dia berkata, Wahai ibu, berikanlah kebaikanmu kepadaku satu saja karena kebaikanku kurang satu ibunya berkata sesungguhnya aku juga takut jangan-jangan aku pun kurang satu maka dia lari ke anaknya ke suaminya, ke istrinya semua jawabannya masing-masing mereka khawatir jangan-jangan mereka pun kurang kebaikan akhirnya kemudian orang ini datang kepada Allah berkata kepada Allah Ya Allah ayahku, ibuku istriku, anak-anakku semua menolak